Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum Kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu pelajaran yang ke atau permasalahan daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ke-42 yaitu masih meliputi atau masih membahas masalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu asyirku fil mulk yaitu kesyirikan mereka dalam masalah kepemilikan dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah mereka syirik dalam masalah rububiyah Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu as-saniyatu wal-arba'un Permasalahan yang ke-42 Asyirku fil mulki kaqaulil majus Nah, perbuatan kesyirikan dalam masalah kepemilikan atau penguasaan Kapolil majus seperti ucapan orang majus. Orang-orang majus meyakini bahwasanya dalam alam semesta ini ada dua pencipta. Berarti kan mensekutukan Allah Taala dalam masalah penciptaan. Kata orang-orang majus, mereka mengatakan bahwasanya enam ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan adalah cahaya yaitu an-nur, pencipta kejelekan adalah az-zulmah yaitu kegelapan kata mereka. Oleh karena itu mereka menyembah apa? Nah, mereka di antara mereka menyembah api, kemudian juga menyembah apa? Menyembah matahari. Barakallahu fikum na'am seperti itu. Begitu matahari terbenam, mereka menyembah. Karena apa? Karena datang enam kejelekan. Karena kalau matahari terbenam kan gelap. Ketika matahari muncul, maka mereka pun menyembah juga. Karena dengan munculnya matahari tersebut atau terbitnya matahari, timbullah apa? Nah, barakallahu fikum cahaya. Berarti kebaikan dan kebaikan akan tiba. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat di sini qala Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah min masail ahli jahiliyah termasuk permasalahan orang-orang jahiliyah asyirku fil mulki yaitu kesyirikan mereka dalam masalah naam kekuasaan kaqaulil majus minhum seperti ucapan naam orang-orang majus di antara mereka wal majus dan majus itu sendiri siapa mereka taifatun minal bashar fi bilati faris sekelompok manusia nam yang waktu itu terletak di negeri Persia yang ya'buduna niran yang mereka itu menyembah api wa dan mereka menyatakan atau mereka berkata inna hadal kauna lahu khaliqan bahwasanya kaun ini yaitu alam semesta ini memiliki dua pencipta an-nuru wa dzulmah yaitu cahaya dan kegelapan fan-nuru khalaqal khair maka cahaya itu menciptakan kebaikan wa dzulmatu khalaqatis syarr dan kegelapan kegelapan itu menciptakan kejelekan kata mereka. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kelompok Qadariyah yang mereka menyatakan bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, diserupakan dengan Majus ini. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih rawahu Nah, barakallahu fikum Abu Dawud dan juga yang selainnya. Nah, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadariyatu majus hadil ummah. Al-qadariyah itu majusu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka sakit, jangan kalian menjenguk mereka dan jika mereka mati jangan disaksikan jenazah mereka. Ini termasuk apa? Ancaman berat bagi orang-orang dalam kelompok Qadariyah ini yang menyatakan bahwasannya nah masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti meyakini dalam alam semesta ini banyaknya pencipta. Lebih parah lagi kan? Nah, kalau majus, orang-orang majusi, kelompok majusiyah, mereka menyatakan apa? Bahwasannya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu cahaya, pencipta kejelekan yaitu apa? Kegelapan kata mereka. Nah, kita lihat di sini. Walihada sumu bisanawiyah. Oleh karena ini, mereka dinamakan dengan kelompok sanawiyah. Jadi kelompok sanawiyah ada kelompok majusiyah ini wahana syirkun fi rububiyah. Yang seperti ini adalah kesyirikan dalam masalah rububiyah. Karena tauhid rububiyah barakallahu fikum hafizakumullah sudah pernah kita lewati dan sudah pernah kita bahas. Tauhid ar-rububiyah pengertiannya adalah apa? Ifradullah taala bi af'alihi subhanahu wa taala. Mengesahkan menunggalkan nam Allah subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Baik perbuatan mencipta, perbuatan mengatur alam semesta, perbuatan menghidupkan, mematikan dan semisalnya perbuatan memberikan rezeki itu semuanya adalah hak rububiyah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang Majus, orang-orang jahiliyah mengatakan bahwasanya ada hmm, yang mengatur, ada juga yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mensekutukan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, wa fi madhhabihim, naam termasuk madhab kelompok sesat ini barakallahu fikum Jawazu nikahil maharim. Allah musta'an. Diperbolehkannya menikahi sesama mahramnya. Ya, kakak misalkan menikahi adiknya sama mahramnya boleh katanya. Nah, ini berarti merusak kan seperti ini merusak sekali. Keluarga sendiri misalkan, eh, Nah anak menikahi ibunya boleh. Ibu menikah dengan anaknya silahkan. Paham ya? Nah, kakak menikahi adiknya mbak asalah Nah, kemudian adik menikahi kakaknya boleh-boleh saja katanya. Itu kan termasuk perkara yang berbahaya seperti itu. Nah, ini termasuk pemikiran mereka yang nanti ujung-ujungnya apa? Yang dianut oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok apa? Ateisme, kelompok-kelompok yang tidak mengakui adanya sesembahan atau adanya Allah, adanya pencipta. Nah, atau kelompok komunisme. Nah, yang dikenal mungkin kalau partai ya partai PKI. Nah, Partai Komunis Indonesia itu. Nah, walaupun awal-awalnya tidak sampai seperti itu, nah, namun nanti kalau sudah masuk dalam Inti pembahasan mereka atau inti ajaran mereka seperti itu keadaannya. Hartamu ya hartaku, istrimu istriku itu. Jadi bebas gitu loh ya. Eh, masing-masing eh, hamba itu tidak memiliki kepemilikan pribadi itu nggak punya. Jadi harta yang dimiliki rakyat itu adalah harta pemerintah itu loh. Itu nanti kalau seandainya apa pemerintah itu adalah komunis. Kalau pemerintah itu nanti adalah bentuknya adalah istirokinya, enam komunis dan semisalnya itu nanti harta rakyat itu milik pemerintah gitu loh. Rakyat berusaha mencari nafkah, mencari pekerjaan, dapat harta, hartanya diambil oleh pemerintah karena hartamu adalah hartaku. Istrimu juga istriku. Ah, rusak nanti. Nah, kita lihat di sini. Wa min madhhabihim dan termasuk madhab atau ajaran mereka al-ishtiraku fil amwal waz zaujat. Nah, bersekutu atau bersama-sama di dalam menggunakan apa? Di dalam memiliki harta dan juga istri. Jadi istri dipakai bareng-barengan itu loh. Harta pun juga dipakai bareng-barengan. Jadi per individu itu tidak, tidak memiliki harta sama sekali. Harta milik per individu itu adalah harta milik bersama itu. Kan keliru. Padahal yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih masing-masing individu itu memiliki hak apa? Memiliki harta yang dia miliki. Nah, jadi jangan sampai keliru ini barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti ini nanti tidak ada yang namanya zakat lagi. Nah, karena hartanya dimiliki bersama itu loh. Hartanya dimiliki bersama. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan. Maka mereka tidak berpandangan bahwasanya ada seseorang yang memiliki kepemilikan yang khusus itu enggak ada. <coughs> Alhamdulillah. Nah, Barakallahu fikum seperti itu. Jadi mereka berpandangan bahwasanya masing-masing individu itu tidak memiliki kepemilikan yang khusus. Jadi hartanya itu milik bersama itu. Fayastarikuna fil nisa, mereka berarti apa? berserikat atau mereka bersama-sama dalam nah, dalam wanita. Ya, satu wanita dipakai bareng-bareng. Istrinya juga istrinya yang lainnya gitu. Boleh tukar-tukaran istilahnya gitu. Wa yashtarikuna fil amwal dan juga mereka berserikat atau bersama-sama dalam menggunakan harta. Hartanya dipakai untuk bareng-barengan. Wa alaihi syuyu'iyyatu fil waqtil hadir wal istiraqiyyatu. Dan yang sependapat atau memiliki pendapat atau pemahaman seperti ini adalah asyuyu'iyyah, partai komunis. Nah, barakallahu fikum atau syuyu'iyyah adalah orang-orang yang mereka tidak meyakini adanya ilah, adanya sembahan. Nah, orang-orang ateis. Nah, pada waktu yang saat ini dan yang akan datang nanti. Nah, seperti itu keadaan mereka. Wal tuh dan juga nah partai-partai komunis atau orang-orang yang berpengalaman komunis. Nah, tuh billah. Jadi kita harus berhati-hati barakallahu fikum hafizakumullah dengan adanya isu-isu bahwasanya akan bangkit PKI, akan bangkit Syiah dan semisalnya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu kita takutkan kalau cuma senjata yang mereka miliki. Namun yang kita takutkan adalah ideologi atau pemikiran yang mereka miliki yang disebarkan melalui melalui pelajaran-pelajaran mereka, sekolahan-sekolahan mereka. Nah, sehingga banyak yang mungkin tertipu dengan nah barakallahu fikum gerak-geriknya kelompok PKI, kelompok yang berbahaya ini atau partai yang bisa merusak nah harga diri manusia ini, nah barakallahu fikum atau kelompok Syiah yang mengklaim atau mengaku dirinya Islam padahal jauh daripada syariat syariat agama Islam atau jauh daripada ajaran al-Islam Walayyadubillah. Itu semuanya kita hadapi dengan ilmu barakallahu fikum. Karena ilmu inilah yang akan bisa menye nah barakallahu fikum menyerang dan menghadapi mereka. Nah, kalau cuma kita mengandalkan senjata saja, ilmunya tidak ada, itu tidak akan terwujudkan barakallahu fikum karena mereka ketika memiliki pengikut yang banyak, awal mulanya mereka juga berdakwah. Nah, barakallahu fikum, nah berdakwah melalui apa? Melalui nah pemikiran-pemikiran mereka. Nah, barakallahu fikum dalam artian mereka berdakwah terus-menerus dengan ilmu yang mereka miliki. Kita bantah mereka juga dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena yang bisa menepis asyubhat adalah al-ilm, adalah al-ilm. Yang bisa menepis asyahwat adalah as-sabr, kesabaran barakallahu fikum. Naam. Perlu berhati-hati. Wa hadza madhhabun batilun munaqidun lil adyani wal fitar. Ini adalah keyakinan atau prinsip yang batil yang bertentangan, yang bertabrakan, berseberangan dengan agama-agama yang ada. Wal fitar dan juga fitrah yang masih murni dan fitrah yang masih suci. Bertabrakan bagaimana seperti ini? Masa diperintahkan untuk nikah dengan mahramnya sendiri? Masa istrinya-istrinya, nah istrinya dipakai untuk bersama-sama, hartanya dipakai untuk bersama-sama. Fa khaliqul kauni wahidun ahad. Maka yang sahih adalah pencipta alam semesta ini adalah zat yang maha tunggal dan satu fardun samadun, zat yang maha tunggal, nah dan zat yang tempat bergantungnya semua perkara, nah atas semua makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak ber, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, zat yang tidak ada satupun yang sepadan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abahal milkiyata al-fardiyah, dan sungguh Allah taala telah membolehkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan enam per individu itu memiliki Nah, memiliki apa? Memiliki yang dia miliki. Nah, kepemilikan individu itu enggak masalah. Diperbolehkan. Kalau mereka tidak istirahatnya, asyuyuhnya, nah komunis atau ateis ini mereka tidak. Mereka inginnya apa? Mereka itu harta rakyat dan harta pemerintah gitu loh. Eh, dimiliki bersama. Jadi per individu itu enggak ada yang miliki. Nah, waharraman nikah al maharim dan juga Allah Taala juga mengharamkan menikahi sesama mahramnya para kalafikum. Inilah ritual jahiliyah yang sangat berbahaya para fikum. Nah, yang mana ini sudah diikuti oleh kelompok-kelompok atau partai-partai atau oknum-oknum tertentu yang mereka punya pemikiran apa? Istirakiyah, nah barakallahu fikum asyuyu'iyah, komunisme ataupun ateisme dan semisalnya. Wal a'yadu billah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga diri-diri kita. Dan menjauhkan diri kita dari syubhat. Dan juga syahwat. Dari pemikiran-pemikiran sesat